السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Wastu Kencana Bandung yang Allah muliakan para pendengar radio Roja Bandung baik yang mendengar melalui radio di 14.6 AM Kanggo Bandung sarang Saboderenana atau melalui streaming radio Roja Bandung di mana saja Anda berada atau pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Raja Bandung di mana saja Anda berada. Pendengar Radio Albayan Cianjur, pendengar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, pendengar Radio RIS Kebumen, pemirsa Surau TV Padang di mana saja Anda berada, Radio Rei Padang dan radio-radio lain yang ikut merilai siaran ini di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sekalipun sedikit agak telat cuma telat 15 menit tapi Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian ini. Kita kemarin sudah selesai membahas bab zuhud. Sekarang kita masuki bab baru yaitu bab tawakul atau bahasa kitanya tawakal. Apa makna tawakal? Secara bahasa at tawakulu lughatan idharul ajzi wal i'timadu 'alal ghair. Mana tawakal secara bahasa adalah menampakkan kelemahan dan bersandar kepada pihak lain. Itu makna tawakal secara bahasa. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Mukhtarus Sihah Susunan Ar-Razi. Adapun makna tawakal secara istilah syar'i diterangkan diantaranya oleh Al-Hafidh Ahmad Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul juga oleh Imam Ibn Jauz dalam kitab Talbis Iblis beliau menyatakan at-tawakkulu اعتماد القلب على الوكيل وحده وذلك لا يناقض حركة البدن في التعلق بالأسباب ولا إدخار المال فيكون التفويض فيما لا وسع فيه ولا طاقة Kata Ibnu Jauzi, tawakal adalah bersandarnya hati hanya kepada Allah saja. Tapi itu tidak bertolak belakang dengan ikhtiar badan yang berkaitan dengan sebab atau berkaitan dengan menabung atau menyimpan harta. Jadi ikhtiar ini tidak bertolak belakang dengan sikap tawakal, termasuk menabung, menyimpan uang untuk keperluan di masa yang akan datang, tidak bertolak belakang dengan tawakal. Sehingga menyerahkan urusan kepada Allah hanya dalam perkara-perkara yang kita memang tidak mampu mengikhtiarkannya. Tidak sanggup mengikhtiarkannya. Baru kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ikhtiar badan, usaha yang dilakukan oleh fisik dan anggota badan kita, itu berkaitan dengan sebab. Sebab Sebab teraihnya sesuatu yang kita inginkan, maka itu tidak bertolak belakang dengan tawakal, bahkan bagian dari tawakal itu sendiri. Tawakal dilakukan setelah ikhtiar. Kita ikhtiar maksimal, kita usaha semaksimal yang kita bisa, adapun hasilnya setelah seluruh ikhtiar, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla itulah tawakal. Waqila ada lagi yang menyatakan seperti dalam Ma'arijul Qabul huwa i'timadul qalbi 'ala Allah wa thiqqatuhu bihi wa annahu kafiyah. Tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah dan yakinnya hati kepada dia bahwa dia akan mencukupi kebutuhannya. Itu yang ditekankan oleh para ulama. Kultu, aku berkata, kata mu'alif, wala Buddha ma'a min fi'lil asbabil masyru'ati wal mubahah. Tawakal mau tidak mau harus disertai dengan mengerjakan sebab-sebab yang disyariatkan dan yang dimubahkan. Jadi tawakal wajib disertai dengan ikhtiar. Tawakal dilakukan setelah melakukan usaha. Usahanya yang disyariatkan minimal yang dibolehkan secara syar'i. Tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Tidak ada tawakal tanpa melakukan sebab-sebab yang bisa menyebabkan teraihnya apa yang kita inginkan. Itulah definisi dari tawakal. Tawakal diterangkan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Alaihi Wasallam yang sahih. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk tawakal kepada Allah di banyak ayat di dalam kitabnya. Seperti surah Al-Maidah 23 Allah berfirman wa 'alallahi fatawakkalu In kuntum mu'minin Dan hanya kepada Allah lah Maka hendaklah kalian bertawakal Kalau kalian orang-orang yang beriman Di dalam ayat ini ada perintah Kepada siapa? Kepada kalian Yang dimaksud kalian di sini kita semuanya Perintah untuk apa? Untuk bertawakal. Dan ketawakalan di dalam ayat ini dikaitkan dengan iman sebagai wujud adanya iman. Kata Allah, hanya kepada Allah naklah kalian bertawakal kalau kalian beriman. Kalau tidak beriman, maka nggak perlu tawakal. Di dalam ayat ini Allah mendahulukan objek sebelum subjek dan predikat. Objeknya siapa? Allah. Subjek dan predikatnya siapa? Subjeknya kalian, predikatnya tawakal. Wa 'alallah fatawakkalu dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal. Kita sudah jelaskan kalau objek didahulukan daripada subjek dan predikat mengandung dua makna. Makna pertama hasr litakhsis. Hasr itu pembatasan. Fungsinya mengkhususkan wa Allah dan hanya kepada Allah lah ada hanyanya. Karena dibatasi tawakalnya hanya kepada Allah khusus kepada Allah. Wa 'alallahi dan hanya kepada Allah lah fatawakkalu hendaklah kalian bertawakal. Dari mana makna hanya di dalam kalimat ini? Dari struktur, dari didahulukannya objek sebelum subjek dan predikat sama dengan iyyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. Iyyakanya didahulukan daripada na'budu. Objeknya yaitu Allah didahulukan daripada kami beribadah. Kalau objek didahulukan mengandung pertama makna khusus hanya kepada Allah. Kedua mengandung makna ihtimam. Ihtimam itu sangat dipentingkan, sangat diagungkan. Siapa yang dipentingkan dan diagungkan? Allah si objek. Makanya didahulukan. Kaidah menyatakan taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Ini kaidah dalam ilmu sastra Arab, dalam ilmu balaghah. Taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan ma'mul daripada amil. Amil itu tadi objek. Amil itu subjek dan predikat. Itu mengandung makna hasr. Hasr itu pengkhususan. Dan ihtimam. Ihtimam itu mementingkan. Jadi ada makna di dalam ayat ini yang terkandung berupa tawakal hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal in kuntum mu'minin kalau kalian orang-orang yang beriman menunjukkan tawakal itu lahirnya dari iman tawakal buah dari iman tawakal dilandasi oleh iman itu surah Al-Maidah 23. Surah Ibrahim ayat 11 mirip. Cuma subjeknya yang berbeda. Allah berfirman wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Wa dan hanya kepada Allah lah falyatawakkalil mu'minun orang-orang mukmin hendaklah bertawakal. Strukturnya sama ya. Objeknya didahulukan, Allahnya didahulukan. Cuma di sini ada apa? Ada lam amr, huruf lam amr. Lam amrnya itu setelah huruf fa. Fa lalu ada lam, lamnya dimatikan. Fal yatawakkalil. Lam di sini disebut lam amr. Lam amr itu lam yang bermakna perintah. Kalau yang ayat 23 Al-Maidah tadi wa 'alallahi fatawakkalu. Dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal. Fatawakkalu disebutnya fi'il amr, kata kerja perintah. Kalau wa 'ala falyatawakkalul mu'minun lam disan lam amr. Dua-duanya perintah. Apa bedanya fi'il amr dengan lam amr? Bedanya kalau fi'il amr ditujukan kepada orang kedua. Kalau lam amr ditujukan kepada orang ketiga. Masih ingat pelajaran SMP apa SMA? Kata ganti orang kedua itu siapa? Ka, dia mah ketiga. <laughs> Lupa lagi pelajaran SMP. Kata ganti orang kedua mah kamu. Kamu sendiri, kamu berdua, kamu banyakan. Itu orang kedua. Baik laki atau perempuan. Kalau orang ketiga, dia dan mereka gitu ya kepada orang yang ketiga. Eh, sudah banyak yang lupa lagi pelajaran SMP. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Jangan tertipu dengan terjemahan. Kan diterjemahkannya hendaklah orang-orang mukmin bertawakal gitu ya. Wa 'alallahi dan hanya kepada Allah lah falyatawakkalul mu'minun hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Kalau hendaklah dalam bahasa Indonesia bermakna anjuran bukan bermakna perintahnya. Padahal ini perintah. Jadi al aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu wajib falyatawakkalil mu'minun hendaklah orang-orang mukmin bertawakal itu hendaklah di sana bermakna perintah yang wajib dilakukan. Saya masih ingat tahun 80-an, 81 atau 82 ketika mulai muncul siswi berkerudung di SMA. Karena meyakini itu wajib dulu kan nggak nggak ada yang dikerudung ya. Satu dua lah muncul di SMA yang pakai kerudung dipermasalahkan geger itu ya. Sampai banyak diskusi. Beberapa pihak yang menentang itu menyatakan kalian baca tuh terjemahan depan tentang An-Nur ayat 31 wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna hendaklah wanita-wanita mukmin mengulurkan kain kerudung sampai ke dadanya hendaklah hendaklah itu apa anjuran bukan perintah dengar penjelasan itu kita bengong oh, <laughs> uh. oh. Padahal di sana wal yadribna huruf lam wal yadribna lam lam amr ya. Jadi kalau untuk orang ketiga perintah untuk orang ketiga dengan memakai lam lam amr. Perintah untuk orang kedua memakai fi'il amr. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yakul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir yakul. Nah, huruf lam di sana setelah fa yakul itu lam amar. Falyakur hendaklah dia bicara yang baik. Au liyasmut. Nah liyasmut juga lam amr atau diam. Hendaklah di sana itu perintah. Diperintahkan ngomong yang baik. Atau kalau nggak nggak bisa ngomong yang baik, diam. Itu wajib. Apakah hendaklah dia bicara yang baik itu berupa anjuran bicara yang baik ya kalau nggak bisa bisa bicara yang baik bolehlah jelek juga. Apakah begitu? Enggak. Wajib bicara yang baik kalau enggak diam ya. Jadi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun dan hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Hendaklah di sini perintah. Wajib orang-orang mukmin bertawakal hanya kepada Allah. Jadi dua-duanya ayat tadi perintah. Yang pertama perintahnya kepada orang kedua, kepada kalian dengan memakai fi'il amar. Yang kedua perintahnya kepada orang ketiga dengan memakai lam amr. Dua-duanya amr, dua-duanya perintah menunjukkan wajib. Ada lagi ayat yang mengiming-imingi orang yang tawakal hanya kepada Allah. Apa iming-imingnya? Iming-imingnya respon dari Allah berupa memberikan kecukupan. Allah berfirman, di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat yang ketiga Wa may yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh Dan siapa orang yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh Allah lah yang akan memberikan jaminan kecukupan kepada orang itu Ini janji Allah Dan Allah itu tidak pernah ingkar kepada janji Inna la yukhliful mi'ad. Jangankan kita sebagai manusia biasa, manusia terbaik sekalipun diperintahkan untuk tawakal. Siapa manusia terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Allah perintahkan dalam An-Naml 79. Allah berfirman kepada nabinya alaihi salatu wassalam, "Fatawakkal Allah innaka 'alal haqqil mubin." Maka bertawakallah kamu hai Muhammad kepada Allah. Fatawakal di sini perintah kepada seorang, dua orang atau banyak orang kepada seorang fatawakkal. Kalau kepada dua orang fatawakkala. Kalau kepada banyakan fatawakkalu. Jadi dalam bahasa Arabnya ada seorang, ada dua orang, ada tiga orang. Yang seorang disebut mufrad, yang kedua kalau dua orang disebut apa? Tasniyah atau musanna, kalau tiga orang atau lebih Jama. Kalau dalam bahasa yang lain mah enggak ada satu atau banyak gitu ya. Mufrad atau Jama, singular atau plural. Kalau dalam bahasa Sunda, eh bahasa Indonesia ada ada tunggal, ada jama juga ya. Hmm. <laughs> Tapi nggak ada yang dua orang. Kalau dalam bahasa Arab ada dua orang. Fatawakal, hendaklah kamu bertawakal, hendaklah uh, eh, kamu di sini seorang. Siapa? Nabi Muhammad SAW, innaka sesungguhnya kamu, kamu di sini seorang, dua orang, apa tiga orang? Seorang. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau dua orang, innakuma. Kalau banyak kan? Innakum. Nah, di sini innaka Sungguhnya engkau hai Muhammad alal haqqil mubin di berada di atas kebenaran yang nyata. Ingat, kalau tadi di atas Allah mengaitkan tawakal dengan iman. Bertawakallah kalian kepada iman kalau kalian orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang beriman tawakal. Dikaitkan antara tawakal dengan iman yang menunjukkan tawakal itu buah dari iman. Sebagian ulama menyatakan syarat dari keimanan. Kalau seseorang punya iman ya wajib dia bertawakal. Syaratnya dia harus bertawakal. Di dalam ayat ini tawakal dikaitkan dengan kebenaran yang nyata. Fatawakal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Bertawakallah engkau hai Muhammad kepada Allah karena sungguhnya engkau itu berada di atas kebenaran yang nyata. Menunjukkan tawakal harus berada di atas jalan yang benar. Tidak boleh tawakal diterapkan ke di dalam kebatilan, kemaksiatan. Seperti umpamanya pencuri mau mau mau mau mencuri mau membongkar rumah orang kaya tuh terus gimana tuh nanti ada ronda dan sudah tawakal ajalah kepada Allah nggak bisa itu mah tawakal dalam kebatilannya harus di, eh, di atas kebenaran di atas ridha Allah azza wa jalla ya di dalam surah Ali Imran 159 Allah juga memberikan penjelasan tentang salah satu efek positif dari tawakal yaitu orang yang tawakal itu akan memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Faida azamta Allah, inna Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah, bila kamu telah berazam, nanti kita tidak akan menitik beratkan kepada penjelasan azamnya ini. Azam ini mencakup dua. Pertama tekad yang kuat, yang ketiga, yang keduanya ikhtiar yang nyata. Kalau kamu sudah berazam, tawakallah kepada Allah. Makna berazam di sini punya tekad yang kuat dan tekadnya telah dibuktikan dalam bentuk ikhtiar, dalam bentuk usaha, hasilnya serahkan kepada Allah. Itu tawakal. Faidah azamta fatawakal an Allah. Allah yuhibbul mutawakilin, karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Coba sudah berapa faidah dari tawakal yang kita ambil dari ayat-ayat tadi? Pertama, tawakal itu adalah wujud dari keimanannya. Yang kedua orang yang tawakal akan diberi jaminan kecukupan oleh Allah Azza wa Ketiga tawakal itu harus di jalan yang benar di atas rida Allah Azza wa Tidak boleh tawakal diterapkan di atas kebatilan. Nah yang keempat yang warusan orang yang tawakal akan diapakan oleh Allah? Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang tawakal. Baik perintah maupun pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang tawakal. Termasuk juga iming-iming pangbibita balasan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang tawakal. Tapi ayat-ayat yang tadi kita jelaskan sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan bahwa tawakal memang dijelaskan dalam Al-Quran dengan berbagai macam cara penjelasan. Ada yang berupa perintah, ada yang berupa iming-iming bagi orang tawakal, ada yang berupa pujian kepada orang-orang yang tawakal dan yang lain-lainnya. Adapun di dalam hadis banyak hadis yang memuat kata-kata tawakal. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam salah satu hadisnya dalam kitab Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, ini penggalan dari sebuah hadis yang panjang. Hadis ini diterima dari Imran bin Husain. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bi ghairi hisab." Dalam riwayat lain, bi ghairi hisabin wala azab. Kata Nabi SAW akan masuk ke dalam surga dari kalangan umatku 70 ribu orang tanpa hisab, tanpa azab. Termasuk tidak ada azab di sini bukan sekedar tidak ke neraka dulu tapi juga nggak azab di alam kubur. Tidak hanya tidak diazab, bahkan tidak dihisab. 70 orang, eh 70 ribu orang umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktubun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah orang yang memenuhi empat kriteria. Kriteria yang pertama tidak minta diruqyah. Diruqyah tadi jampe-jampe. Umpamanya sakit, tolong saya ruqyah. Nah, enggak begitu. Ini menunjukkan ketawakalan dia kepada Allah Subhanahu untuk poin yang pertama ini tidak berarti pertama nih ya. Tidak berarti tidak boleh diruqyah enggak. Boleh diruqyah. Nabi SAW pernah diruqyah enggak? Ya pernah. Oleh siapa? Oleh Jibril, oleh para istrinya, oleh para sahabat. Jadi boleh diruqyah. Asal ada asal. Kita jangan minta. Kalau umpah kita sakit, ya, lalu ada orang yang jenguk, lalu saya rukyah ya. Kita mengiyakan tidak terkena hadis ini, sebab kita tidak meminta. Jadi dirukyah boleh, merukyah juga boleh. Cuma jangan komersial. Saya rukyah ya puluh ribu. <laughs> Karena apa? Karena pertama nggak ikhlas. Yang kedua, rukyah itu doa amal soleh yang wajib ikhlas. Kalau tidak ikhlas doanya nggak dikabul. nggak mempan itu nanti rukyahnya. Karena bagaimana mungkin doa yang komersial bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena bukan ridho Allah yang dicari tapi uang. Saya rukyah ya cuma 50 ribu tapi tergantung. Ya, kalau ingin sembuh banget rukyahnya panjang 100 ribu. Kalau punyanya cuma 20 ribu, ah paling rukyahnya cuma satu kalimat kurang begitu manjur. <laughs> Dijamin itu nggak akan manjur walaupun sejam dua jam ngerukyahnya sampai ngaca ya nggak. Jadi kita ngeruqyah boleh asal ikhlas. Diruqyah boleh. Tidak haram. Baik bagi orang yang meruqyah ataupun yang diruqyahnya. Ketiga, tidak berarti minta diruqyah haram. Enggak. Boleh minta diruqyah. Tidak haram, tidak dosa tapi kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Mungkin nggak masuk surga, mungkin tapi di dihisab dengan hisab yang mudah mungkin. Akhirnya masuk surga karena iman dan amal solehnya. Jadi ayat ini, eh, hadis ini tidak berarti haram minta diruqyah, enggak, enggak haram, boleh. Tidak berarti haram meruqyah dan diruqyah, enggak. Boleh, boleh, boleh. Tapi tadi dirinci, kalau kita dirukyah tanpa diminta, maka kita masih tetap punya kans, kesempatan untuk masuk surga tanpa hisap. Begitu juga kalau kita merukyah. Nah kalau kita minta dirukyah, tolong rukyah saya, maka tidak haram, tidak dosa, tapi dia kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisap. Mungkin masuk surga? Mungkin tapi dengan hisab terlebih dahulu. Kedua, wala yatatayyarun. Mereka tidak tatayyur. Nah, kalau poin yang kedua ini haram bertatayyur. Makna tatayyur adalah meramal. Awalnya dengan memakai alat ramal yang berupa burung. Apa bahasa Arabnya burung? Toirun. Toir itu burung. Bukan toiroh. Kalau toiroh apa? Pesawat. Bukan toyaroh. Kalau toyaroh apa? Ada yang tahu toyaroh? Kita kalau masih kecil suka main toyaroh tuh. Pakai benang layangan. Tapi kakek-kakek juga ada ya? Hmm, ada. Toir, eh toirah itu pesawat, toyarah hmm, kait eh, apa barusan? Layangan. Ah, toir adalah burung. Dahulu orang meramal itu melalui perantaran burung. Kalau seseorang mau berangkat bisnis atau safar dari rumahnya. Ternyata di atas rumahnya itu ada burung. Ini menunjukkan pertanda sial. Nggak jadi itu berangkatnya. Atau coba lihat burung itu kita gebah, digebah tadi hus gitu. Di apa? Diusir kemana dia terbang? Apa ke arah utara atau selatan? Kalau ke utara tandanya baik, bakal untung. Kalau ke selatan sial bakal rugi. Digebah hus gitu ya. Biar ke utara digebahnya dari selatan. Eh ternyata ke selatan oh sial. <laughs> Nggak jadi perginya. Bakal sial. Itu namanya tatayur. Meramal dengan alat ramalnya berupa apa? Berupa burung. Yang menjadi inti adalah meramalnya bukan alat ramalnya apapun yang menjadi alat, alat ramal baik burung atau yang lainnya tapi kalau itu dijadikan sebagai alat untuk meramal maka tetap haram tidak boleh walaupun alat ramalnya bukan burung ada nggak kepercayaan di tengah masyarakat yang beredar berkembang meramal yang berkaitan dengan burung ada ya di Sunda itu dulu banyak. Kalau ada burung saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Namanya dalam bahasa Sunda sweet uncuing. Uncuing, tahu? Yang bunyi itu quick quick quick quick quick quick quick quick nah kayak gitu. Apa namanya? Uncuing. Cingcuing di Jawa itu. Di Sunda sweet uncuing. Tanya, antum orang Sunda bukan? Oh, sama dan, Tapi kau beda istilah? Beda aliran. <laughs> Sweet unsing. Saya nggak tahu bahasa Indonesia atau di Jawa. Ah, kalau ada burung itu diramalkan akan ada yang mati. Ada yang mati. Sehingga kita tahu, jangan-jangan kita yang mati. Takut begitu. Ada di daerah antum semua? Ada. Senasib kita. Kalau ada saya juga nggak tahu bahasa Indonesia. Ada burung bebence namanya. Bunyinya cek cek cek. Itu tandanya akan ada pencuri. Ya. Bebence. Kalau ada burung gagak, nah itu beda lagi. Pokoknya dari suara burung diramalkan akan terjadi sesuatu. Itu tatayur. nggak boleh tatayur seperti itu. Nah, kemudian tatoyur berkembang kepada setiap ramalan walaupun tidak dengan burung. Kalau ada kupu-kupu sirama rama yang masuk ke ruang tamu kita, tandanya apa? Akan ada tamu. Itu tatoyur itu nggak boleh. Betapa seringnya kita nggak ada kupu-kupu, tamu datang. Dan sering ada banyak kupu-kupu nggak datang juga tamu. Nggak ada hubungan, ya. Kalau toh iya, saya pernah ada lagi ngegebas siar ramah-ramah tiba-tiba datang tamu. Kebetulan itu mah, ya. Kebetulan. Tatoyur. Terus berkembang kepada fenomena lain. Kalau umpamanya, umpamanya telinga kita berdengung. Di, di apa diduga apa? Ada yang ngomongin tuh Suudon ke orang. Apa hubungannya antara berdengung telinga dengan diomongin orang? Ya. Kalau umpamanya telapak tangan kita kekerenyedan. Apa bahasa Indonesia kekerenyedan? E, eh, berkerenyet-kerenyet gitu. Apa kekerenyedan? Bergetar beda. Bergetar mah nggak geter. Krenyet-krenyet gitu. Tandanya apa? Mau dapat uang. Saya sering ke kekerenyedan nggak ada tuh <laughs> Dan suka dapat uang tanpa kekerenyedan sebelumnya. Itu tatayur. Ya. Itu tidak boleh. Pertama, jelas itu tidak menyebabkan kita masuk surga tanpa hisap. Kedua, Oh itu termasuk ramalan perdukunan yang pertama tidak ada keterangan dari Allah atau Rasulnya yang kedua tidak ada keterkaitan antara sebab dan akibat. Umpamanya kalau ada kupu-kupu pasti ada tamu. Apa hubungannya tamu tamu dengan kupu-kupu? Apakah kupu-kupu itu utusan si tamu kamu duluan ke sana? beri tanda ke pribumi biar nyembelih kambing dulu. Apa begitu? Enggak, enggak ada hubungan. Apa hubungannya berdengung telinga dengan diomongin? Enggak ada hubungan, enggak ada alasan rasional, enggak ada penjelasan logis tentang hal itu ya. Maka itu namanya tatoyur. Tidak boleh haram hukumnya. Termasuk tatoyur adalah menimpakan kesialan terhadap sesuatu yang pertama Allah dan Rasulnya tidak menetapkan kesialan dalam perkara itu kedua tidak ada penjelasan rasionalnya seperti umpamanya jangan umpamanya ya memberi nomor rumah dengan angka 13. Karena angka 13 adalah angka sial. Tapi aneh kalau celaka suka disebut celaka 12. Kenapa tidak 13 nih? Apa hubungannya 13 dengan kesialan? Enggak ada. Allah tidak menjelaskan, nabinya tidak menjelaskan. Dan alasan rasional juga tidak ada. Tapi ini dipercaya oleh orang yang bahkan bergelar profesor doktor di bidang sains. Makanya kita kalau ke gedung-gedung, hotel, perkantoran jarang ada lantai ke 13 setelah 12 tegajlok ke 14. Ya, atau kamar. Kamarnya, kamar hotel umpamanya. Umpamanya Eh, sembilan sepuluh, sembilan sebelas, sembilan dua belas, sembilan empat belas langsung tuh. Coba kalau ke bangunan tinggi lewat lift cari angka tiga belas ada nggak? Umumnya tidak ada. Karena itu di, di Indonesia yang dianggap angka sial adalah angka 13. Di Cina yang dianggap angka sial angka 4. Makanya kadang di gedung tertentu Angka empat tidak ada. Lantai empat tidak ada. Dari tiga gajlok ke kelima. Gitu ya. Nah ini termasuk menimpakan kesialan kepada angka. Tanpa alasan rasional. Tanpa keterangan dari Allah dan Rasulnya. Itu tak termasuk tatoyur. Itu namanya tasya'um. Sama dengan tatayur. Tasya'u menimpakan kesialan kepada sesuatu. Kalau nikah jangan di bulan safar. Kenapa? Sial. Apakah Allah dan Rasulnya menyatakan bulan safar adalah bulan sial untuk menikah? Apakah ada keterangan itu? Enggak ada. Sekarang cari alasan rasionalnya. Apa hubungannya bulan safar dengan kesialan dalam hal menikah? Enggak ada juga. Itu tatayur. Adapun kalau menimpakan kesialan karena ada alasan yang rasional, yang realistis maka boleh dan tidak termasuk tatoyur. Seperti kita mau berangkat ke Jakarta. Pas mau berangkat ada berita lewat medsos, lewat internet, lewat TV, lewat radio, ada longsor di Cipularang kilometer sekian. Lalu, wah kalau kita teruskan, ini bakal sial. Kalau kita kekeh berangkat ke Jakarta, kita bakal sial. Akhirnya dibatalkan. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena ada alasan yang realistis, yaitu ada apa? Longsor yang apabila kita maksa kena macet, ditutup jalannya. Akhirnya dikeluarkan di jalan di Cikamuning merenya, semua truk, bus, toronton ke sana. Uh, dijamin itu mah. Pas toronton nanjak naik cek mogok gitu ya, mundur lagi. Malang deh. Padahal di Bandung. Ya udah masjidnya puluhan kilometer sial. Sial nggak? Iya sial. Ada alasan realistis dan rasionalnya? Iya. Boleh dibatalkan? Boleh. Itu mah bukan tatoyur. Ya. Kita mau ke pengajian. Ger hujan. Ah tenang ada jas gitu ya. Atau tenang di mobil ada iuh. Iuh teh apa? teduh. Tapi ada berita akses menuju ke tempat kajian banjir. Akhirnya kita batalkan. Kenapa? Kalau diteruskan bakal sial. Betulkah? Iya betul. Sialnya apa? Macet di mana-mana. Ya, nggak akan sampai. Bisa sampai tapi setelah isya nanti. Pengajiannya ba'da asar, kita maksa umpamanya jam uh, ba'da zuhur berangkat sampai di tempat kajian isya. Sial apa enggak? Sial. Maka itu bukan tatayur. Karena ada hubungan sebab dan akibat. Ada alasan rasional, ada alasan yang realistis ya. Maka itu bukan tatayur. Itu yang kedua. Mereka tidak bertatayur. Ketiga wala yaktuwun. Ya, Mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara K. Wallahu alam apakah sekarang masih ada metode pengobatan dengan cara K? Wallahu alam. K itu adalah dengan cara menempelkan besi panas di titik badan tertentu. Mungkin ada penjelasan ilmiahnya, mungkin. Wallahu alam. Tapi itu sangat-sangat panas dan sakit. Ada larangan, ada juga perbuatan yang berupa Nabi SAW meninggalkan kei. Ya. Dan sakitnya luar biasa sehingga Imran bin Husain kita pernah bahas di dalam bab berkelana atau mengembara ke alam para malaikat yang mulia. Salah satu yang dibahas dalam kitab itu adalah kadang malaikat menyampaikan salam kepada orang dengan suara yang terdengar. Tapi jirimnya teka tingali. Jirimnya itu apa? Wujudnya tidak ada. Tiba-tiba Assalamualaikum. Kedengaran suaranya. Tapi nggak ada orangnya. Itu teralami oleh seorang sahabat namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan itulah malaikat bersalam kepadamu. Ini karena kesolehan Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Bayangkan kalau kita soleh umpamanya pas di tengah malam bangun gitu mau tahajud tiba-tiba assalamualaikum <laughs> apa yang kita lakukan kira-kira langsung lari juri gitu ya padahal itu malaikat mungkin suatu saat Imran bin Husain itu melakukan kei kata Imran seandainya dibolehkan secara syar'i untuk minta mati, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar aku dimatikan. Saking apa? Saking sakitnya dia mengalami pengobatan dengan sistem K di beberapa titik tubuh. Tapi karena meminta mati tidak boleh maka dia tidak lakukan. Setelah K dilakukan, suara salam tidak ada lagi. Karena Kei dimakruhkan ada larangan Nabi SAW tapi larangan itu para ulama Imam Malik menyatakan larangannya itu jatuhnya kepada makruh tidak sampai kepada haram. Lalu tul kei aku meninggalkan kei kemudian setelah aku meninggalkan salam pun datang lagi dan aku menjawab lagi. Ini menunjukkan dimakruhkannya kei. Kemudian selain kei dimakruhkan menyebabkan dia kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Kalau dia umpamanya mempunyai penyakit, maka dia tawakal kepada Allah Azza dengan syarat tidak melakukan kei. Tapi dibolehkan melakukan ikhtiar lain yang dibolehkan. Seperti berobat dengan pengobatan-pengobatan yang dibolehkan. Ini yang ketiga dan yang keempat wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka bertawakal hanya kepada Allah. Ini empat karakter, empat sifat, empat syarat agar seseorang bisa masuk surga tanpa hisab. Pertama, tidak minta di ruqyah, boleh enggak? Kita di ruqyah tanpa diminta? Boleh. Boleh nggak kita merukyah? Boleh. Boleh nggak kita minta dirukyah? Boleh. Cuma kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Kedua, tidak tatayur. Boleh tatayur? Tidak boleh haram hukumnya. Yang ketiga, wala yaktubun tidak melakukan kei hukumnya makruh dan yang keempat wa ala rabbihim yatawakkalun dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal ini empat syarat agar seseorang apa bisa masuk surga tanpa hisab. Semoga Allah Azza wa memasukkan kita semua ke dalam golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis kedua. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berdoa. Doa ini bagus, coba hafalkan kemudian dibaca. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani, antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun ini doa dibaca menjelang tidur sebelum tidur doa baca ini eh baca doa ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ini Beliau berkata, Allahumma laka aslamtu ya Allah, hanya kepada Engkau lah aku pasrah, berserah diri. Wabika amantu dan hanya kepada engkau aku beriman. Wa alaika tawakkaltu dan hanya kepada engkau aku bertawakal. Wa ilaika anabtu dan hanya kepada engkau aku kembali. Wabika khosomtu dan hanya karena engkau aku memusuhi. Ada memusuhi dan membenci karena Allah. Ya. Sudah kita terangkan. Memusuhi karena Allah lah memusuhi orang-orang yang Allah perintahkan untuk dimusuhi. Pihak-pihak yang Allah perintahkan untuk dimusuhi. Pertama siapa yang jelas musuh kita yang nyata adalah syaitan. Laknatullahi alaih. Yang kedua orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memerangi kaum muslimin. Baik memerangi secara fisik ataupun hanya sebatas lisan. Jadi wabika khasamtu. Karena engkaulah aku memusuhi. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada izzahmu kepada kegagahanmu. Izzah itu sifat Allah. Dan kita boleh berlindung kepada sifat Allah. Kenapa? Karena sifat sama dengan zat. Zat Allah sama dengan sifat Allah. Dua-duanya bukan makhluk. Betapa banyaknya dalam ayat atau dalam hadis Nabi SAW berlindung kepada sifat Allah dalam doa kunut witir Allahumma inni a'udzu biridoka min sakhatik wa bimu'afatika min sakhatik ya ya Allah aku berlindung kepada keriduanmu dari berlindungnya dari apa? Dari ukubatik, dari azabmu. Wa bimu'afatika min sakhatik. Aku berlindung kepada sifat maafmu dari kemurkaanmu. Termasuk salah satu di antara sifatlah kalamullah Al-Quran. Makanya Nabi pernah mengajarkan siapa orang yang melewati sebuah jalan atau tempat. Lalu dia istirahat rehat. Lalu berdoa. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udzu aku berlindung kepada siapa bukan kepada zat Allah tapi bi kalimatillahi tammah kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna min syarri ma khalaq dari kejahatan ciptaannya makhluknya. Jadi boleh kita berlindung kepada sifat-sifat Allah. Termasuk ini. Allahumma ini a'udhu bi'izzatika. Ya Allah, semuanya aku berlindung kepada keizzahanmu. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang hak selain engkau. Berlindungnya dari apa? Antudillani. Berlindung dari engkau menyesatkan aku. Jangan sampai aku disesatkan. Antal hayyul ladhi la yamut. Engkaulah zat yang maha hidup yang tidak pernah mati wal jin wal insu yamutun sedangkan jin dan manusia seluruhnya mati. Jin dan manusia bukan sekedar mati, tapi jin dan manusia juga suka mengalami penderitaan, sakit gitu ya. Mengalami penderitaan berupa kezoliman pihak lain, tindakan pihak lain karena manusia dan jin bisa mati, bisa sakit, bisa menderita, maka mereka juga ada rasa takut. Jangan dianggap bangsa jin gak takut. Takut mereka kepada manusia ya. Karena kita punya senjata zikrullah dan ayat-ayat Al-Quran. Hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Berkata Nabi SAW dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakulih, la ruziqtum kama yurzaqut tayru taghdu khamasa wa taruhu batana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti kalian akan diberi rizki seperti diberi rizkinya burung. Burung itu pas ketika berangkat dalam keadaan bahasa Sundanya telih. Tahu telih? Huh? Tembolok, tembolok. Tembolok bukan kerongkongan. Temboloknya kosong tapi pulangnya dalam keadaan temboloknya penuh. Asalnya telih nate kempes pas pulang jadi nyendol gitu. Nyendol itu apa? Penuh dengan makanan kenyang. Setiap burung begitu. Kita tidak pernah melihat ada burung tergelepak mati di di di tanah di bawah, oh pasti kelaparan. Enggak, enggak ada ya burung yang kelaparan. Mereka diberi rezeki dengan rezeki yang cukup bagi mereka. Kata Rasul SAW, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti kalian diberi rizki seperti diberi rizkinya, diberi rizkinya burung. Ketika berangkat dalam keadaan lapar, ketika pulang dalam keadaan kenyang. Inilah beberapa hadis tentang tawakal. Ya. Sore ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti masih tentang tawakal kita akan lanjutkan di hari Kamis yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Kayaknya waktunya terbatas, jangan ada yang nanya lagi. Ini juga yang akan terbahas semua ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Saya mohon saran sekali Gus petunjuk Oh sekaligus petunjuk Saya mohon saran sekaligus petunjuk dari Ustaz Tentang anak saya yang mau melanjutkan pasca sarjana di Universitas Kafir salah satu universitas ternama di Bandung. Alasan anak saya masuk ke universitas tersebut karena jurusan yang anak saya ambil katanya oke okay di universitas tersebut. Trims. Taib. Coba kasih informasi dari orang lain, ada universitas lain yang bukan kafir gitu. Yang lebih oke okay dari dia, dari si universitas kafir ini tentang jurusan itu. Lebih oke okay itu. Jadi dia berkesimpulan begitu berdasarkan informasi yang masuk. Itu pertama. Kedua, kedua nih. Itu namanya taf di taf uh, eh, tafdilul kuffari anil mu'min lebih mengutamakan kepentingan orang kafir daripada kepentingan orang mukmin. Kalau kita masuk ke sekolah kafir, masuknya kita ke sana memberi keuntungan nggak kepada mereka? Iya, itu pertama, memberi keuntungan. Walaupun nggak ada pengaruh apa-apa umpamanya kepada akidah kita ya, tapi dengan masuk saja ke sana itu sudah memberikan keuntungan. Yang apabila keuntungan diberikan kepada sama muslim itu jauh lebih manfaat. Kalau keuntungannya diberikan kepada orang kafir mungkin dipakai nembak kita kelak. Walaupun secara sosial mereka baik untuk saat ini dalam arti dalam kondisi normal baik, tapi di saat tertentu kebaikannya itu terbongkar. Ada ulang, ada udang di balik bakwan. Allah berfirman kita wajib yakin kepada firman Allah walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Ayat ini turun ketika kaum muslimin dominan dan Yahudi dan Nasrani di Madinah itu lemah. Secara sosial mereka baik, karena kalau secara sosial mereka buruk, mereka akan rugi secara duniawi. Secara sosial mereka baik, bagus secara sosial. Turun ayat ini. Maka nggak boleh mengutamakan kepentingan mereka. Ini yang pertama. Kedua, kedua. Khawatir mempengaruhi akidah kita perilaku kita karena lingkungannya kafir. Terlebih di universitas kafir tersebut ada mata kuliah wajib tentang agama mereka. Katanya begitu. Ada mata kuliah wajib yang harus mata kuliah agama. Agama mereka. Walaupun kita tidak meyakini sekedar teori aja, tapi dikhawatirkan dosennya bagus, mampu mempengaruhi pemikiran kita Lama-lama iya ya bagus juga ajaran ini ya. Seperti itu. Yang kedua. Ketiga, pergaulan. Kebanyakan situasi, suasana, lingkungan itu banyak syiar kafirnya daripada syiar Islamnya. Mungkin kita boleh sholat di sana, ada musola mungkin. Syiar Islamnya ada, tapi juga ada syiar kafirnya yang dikhawatirkan mempengaruhi ya. Jadi bagaimanapun lebih utama untuk mencari terlebih dahulu universitas yang tidak kafir. Wallahu a'lam. Apakah operasi besar untuk mengangkat penyakit tumor termasuk dalam kata karakter orang yang kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisap? Enggak, itu mah memang harus diangkat dah tumor mah penyakit ya. Yang apabila tidak diangkat berbahaya. Tidak, tidak termasuk itu. Ustaz saya mau tanya, Afan di luar tema. deh, luar tema. Bagaimana hukumnya kalau seorang wanita yang sudah dilamar? Tapi ketika berapa bulan lagi mau nikah, dia ingin membatalkan karena merasa tidak cinta. Ragu baik sifat dan agamanya. Orang tuanya juga kurang serg. Kenapa diterima tuh? Apakah itu jadi dosa besar dan amalan apa yang harus dikerjakan? Bagaimana caranya agar pihak laki-laki biar menyadari dan menerima, oh mungkin ini bukan jodohnya. Bagaimana cara menyampaikan dan meyakinkannya dengan cara baik-baik dan apakah barang-barang seserahan harus dikembalikan lagi? Sudah banyak dikasih ternyata. Pertama apa yang bikin ragu? Kalau yang membuat ragu adalah aspek yang berkaitan dengan keduniaan, maka nggak boleh. Umpamanya disidik-sidik tekasep goreng patut. Waktu ngelamar nador gitu ya, remang-remang. Kayak Arjuna ini. Tapi pas siang hari kelihatan, ternyata kayak saya nggak hafal wayang yang jelek apa kata kayak buta. Kayak dursasana <laughs> gitu ya, mirip Ternyata jelek. Akhirnya ragu nggak jadi. Atau umpamanya waktu ngelamar, uh pakai mobil bagus. Ternyata itu ngerental. Biasanya cuma punya motor, satu dipakai bersama. Jadi karena aspek duniawi maka tidak boleh membatalkannya dan tidak boleh menikah atas dasar pertimbangan duniawi. Tapi kalau ragu itu karena agamanya, tadinya dengar berita dia baik, ternyata setelah ada berita baru dari sumber yang bisa dipercaya, dia akidahnya menyimpang, akhlaknya bejat, umpamanya lingkungannya memang kurang bagus, karakternya itu ngeyel, iya, tidak mau dikasih nasihat. Wah ini berbahaya bagi agama kita nih. Lalu ragu untuk melanjutkan boleh kalau memang seperti itu karena pertimbangan agamanya ya. Jadi kalau pertimbangan agamanya dibolehkan dan tidak dosa. Karena apa? Al, apa namanya? Pertimbangan utama untuk menikah wajib dasarkan kepada agama. Bukan duniawi. Tapi kalau pertimbangan agamanya bagus, dia soleh. Semua orang menyatakan dia soleh, bagus. Cuma sayang tidak ganteng, juga kurang kaya gitu ya. Kalau tersenyum tidak begitu manis, agak pahit dikit, akhirnya dibatalkan maka tidak boleh. Terakhir ya, terakhir yang gampang, ah ini. Hmm, susah ya tambah. masih tentang rukyah. Bagaimana dengan sahabat yang merukyah dengan fatihah lalu minta upah kambing? Apakah termasuk rukyah komersial? Pertama ada alasan kenapa sahabat minta. Pertama karena kepepet karena kelaparan. Lagi safar sampai di satu kampung minta jamuan nggak dikasih. Ya maksa mereka. Ternyata anak kepala kampung itu disengat ular. Eh disengat, dipatuk ular. Terus minta bantuan kepada mereka. Lalu mereka bilang, boleh asal beri kami kambing. Karena kelaparan. Ya, itu pertama. Kedua, tadi minta hak sebagai tamu nggak dikasih. Makanya disyaratkan minta kambing. Ternyata disetujui setelah dilakukan sembuh dan dikasih kambing. Baru mereka ragu nu halal apa haram. Mereka nggak berani langsung memakannya. Selain masih hidup, juga belum tahu hukumnya. Lalu dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu disembelih dan dimakan bersama. Ya, itu pertimbangannya. Hadis ini tidak boleh dijadikan dalil untuk mengkomersilkan rukyah dalam kondisi normal. Normal itu pertama nggak kepepet karena kelaparan, yang kedua nggak ada uh, unsur memberi pelajaran kepada orang yang tidak menjamu tamunya, ya. Demikian ya cukup sampai di sini sebentar lagi maghrib insyaallah kita jumpa lagi sepekan yang akan datang subhanakallahum bihamdik syadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh